Naruto bagi Hmm. oh hasil kedua kita? Enggak. Oh. Semua. bentuknya Coba. ini apa ini <laughs> ya apa dipakai sih Glenn ini apa ini ini juga boleh ini juga boleh ini pendapat saya dulu yang ini ini ini mana ini ini lihat kursor oh. effort eh, Joko kita ini kalau menurut kita tambahin dikit tambah jam so ukur tuh di Google Map iya, kan? tambah luas supaya lebih hmm, taman atau lain-lain tambah dulu saya bikin yang ruang ya. satu banding satu satu banding satu itu satu, sama dengan ukuran asli から出ます。Sesuai yang di anon, apa? Hmm. coba lima tuh hmm. kasih masuk yang karya-karya ya, ini ada tak kalau sukma banyak bapaknya Ini om bijak eh, itu. om bijak itu yang temannya. Nada.

ini ini paling bos ini bos ini itu tuh semua ukurannya dan tuh ini ada nama mahasiswanya ini tidak ada tapi nanti nama mahasiswa nanti sekitar paling depan contoh ini contoh paling terakhir ini ah, jangan ya, ini ini salah kan ini cuma ini dua ini dua ini cuma baru kasih tambah kesana itu di P hiasan itu sepindah hmm. tambah ah. hiasan lagi nanti jadi nanti ini nama paling depan hmm. di cover saja bagian cover bagaimana bagian samping masuk mah banyak bu ayo ayo ayo ayo kita begitu begitu almas nesse, nesse una cosa intellettualmente perfettamente. Eles, eles, eles estão inspirados Udah bagi nih saya dapat juga eh, nanti buat eh, nanti bangun atau buatlah satu jalur supaya bisa menghubungkan ke sini meter satu meter satu meter kecil satu meter di lapangan satu meter itu pakai ukuran asli di lapangan hmm. jadi memang beton tinggi satu meter di lapangan juga satu meter di tepinya itu juga oh, ukuran asli pakai asli tidak pakai skala ini eh, saya kan cuma cuma contoh ini nanti saya perkecil lagi lingkarannya jadi Hermanco nah, nanti di sini tepi-tepinya dibuat taman baru nanti saya bagi lagi tepinya untuk orang dulu seperti saya enggak

consejenka sempre concordava isso aí. Bikin kami. Doon sa bikin tama niya Cuma tambah istirahat saja itu. 就是。 kurir jadi buat apa saya ukur eh, ya apa saya ukur kalau begini-begini apa saya ukur nanti di rumah juga saya ukur gini ini yang bisa bagi contoh apalagi masalah guys kau semua sebelah pengusaha gitu. kan? kan? bikin anak kecil seharusnya kaget ya, iya. yang pakai banyak ya, apa kayak tambah bebas ini ukuran hitungannya kan ke jalan ke sih ke jalan iya, ini posisi kali ini apapun itu bang kalau bagus orang nanti urusan belakang itu akan luas lah bang nanti kan kita anu, satu pemahaman tentunya ya, hmm? ini jalur tol Ew. itu bangunan begitu luas bangunan itu kasih sesuaikan dengan lahan Boku kasih boku. Nanti mau sendiri kita luas lahan. sampai 20 meter 20 sekitar 20 sampai 40 meter panjangnya kepanjang ke belakang ya udah terasa masih kurang gitu lahannya masih kurang luas untuk atau apa bangun ya, karena nggak bisa ya, eh, kasih perkecil ya. siapa tahu mungkin banyak banyak até ah, me diz que sebagian di sini kosong kosong mengajar nggak lebih mengajar eh bikin bukan flow bukan bukan bukan kontrol dia hmm.

kecap. ekspor kecap. Ah, anu saja begini. Eh. Dia langsung DP ukuran di sini memang ukuran dari Nanti eh, eh, kalau bisa tuh hari Jumat atau hari Minggu hmm. kasih eh, kasih lan, eh, kasih kamu saja langsung ukuran bangunan yang keseluruhan. Ya, hari Jumat sama iya, Minggu. oh lagi karena kita sudah unlimited kuota. Ya lagi di kopi lima ribu boleh itu sampai sampai sampai Wih, masalahnya kita limited, kenapa wifi? kenapa dia wifi? Ini kan Huwag ko pinagulong. Suit na. Karoon.